Kita masih mencoba untuk tadarus surat-surat pilihan ya. Kalau kelas B surah-surah pendek, besok surah Al-Humazah ya. Kalau kelas C saya pilihkan ini surah ke-64 karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya surah al munafiqun Surah At-Taghabun ya. Ini ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Jadi kalau sekarang di dunia kita menutup-nutupi, di sana ditampakkan kesalahan. Kita tidak bisa menyanggah lagi, tidak bisa ngelak lagi. Baik. Di 85904785 kami berikan kesempatan untuk kelas C ya, bertadarus surah At-Tawabun, surah ke-64. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu asbabun nujul, sebab turunnya ayat ini. Di antaranya di surah at tawabun ayat ke-14 ini diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum عدو عدوا kau dihentikan kau disambungkan aduwal jadi diidgom bila bigunnah bila gunnah ya tanwin ketemu lam wa auladikum wa aula ya wa auladikum aduwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi musuh bagimu. Ini di garis bawahi. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini yaitu inna min azwajikum wa auladikum walakum pahzaruhum ini sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka itu ayat ke-14-nya ya surah ini atau ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang penduduk Mekah yang masuk Islam. Akan tetapi istri-istri dan anak-anaknya menolak untuk hijrah. Ataupun tinggal hijrah ke Madinah. Ditinggal pergi. Lama-kelamaan mereka pun hijrah juga. Sesampingnya di Madinah mereka melihat kawan-kawannya telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi. Karena mereka bermaksud ya karena mereka bermaksud untuk memperdalam agama Allah, syiar Islam. Nah, banyaknya ketinggalan seperti ini, mereka ingin kembali dengan istrinya dan menyiksa mereka. Karena sebab istri-istrinya dirasakan sebagai penghalang. Itu lama kelamaan ya. Sesampainya di Madinah mereka melihat kawan-kawannya telah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Karenanya ketinggalan doh pelajarannya. Karenanya mereka bermaksud untuk menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah ayat selanjutnya yang ini ya. Untuk memaafkan wa in ta'fu itu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini. Dan jika kamu memaafkan dan jika tidak dan kamu tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Surah keempat uh, eh, at tagobun ayat ke-14 ini menegaskan bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sedangkan asbabun nuzul lain diriwayatkan dalam riwayat lain dikemukakan bahwa surah ke-64 at tagobun ini seluruhnya turun di Mekah kecuali ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum ila akhir ayat Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ini uh, surat At-Taghabur ayat ke-14 ini ya. Ayat tersebut turun berkenaan dengan Auf bin Malik Asjai ya. Yang mempunyai anak istri yang selalu menangisi apabila akan pergi berperang bahkan menghalanginya dengan berkata, Wahai suamiku, kalau engkau pergi, kepada siapa aku ini menitipkan diri? Dengan siapa kami berlindung? Mungkin seperti itu. Ia pun merasa kasihan kepada mereka, kepada istri dan anak mereka hingga tidak jadi berperang. Mereka tidak berangkat perang karena beratnya uh, terhadap istri dan anaknya. Selanjutnya ayat-ayat lain sampai akhir surat keempat ini atau gobon ini, surah ke-64 atau gobon ini diturunkan di Mekah. Turunlah surah ayat ini. Yaitu kemudian ada dalam riwayat lain, fattaqullaha mastata'tum was wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yukashukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barang siapa yang diperlihatkan dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat ini yaitu fattakullaha mastata'tum di sini bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa yang sebelumnya ittaq ya Ittaqullaha qutuqatihi yang ayat surat Al-Imran ayat 102. Nah, kaum muslimin melakukan berbagai amal hingga mereka kakinya sampai bengkak-bengkak. Dahi mereka luka-luka. Maka Allah menurunkan ayat ini, surat At-Taqobur ayat 16 ini, yang memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Jadi beribadahlah kamu sesuai kesanggupanmu. Sedangkan di surat Al-Imran kan kamu harus sebenar-benarnya bertakwa. Nah ini ada satu segi seperti ada bertolak belakang ya antara surah Al-Imran ayat 102 kemudian dengan surat At-Taghabun ayat 16. Jadi di At-Taghabun ayat 16 ini memberi keringanan dalam beribadah tidak seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Imran ayat 102 itu ya. Di mana di sana diungkapkan bahwa kita harus beribadah sesungguh-sungguhnya. Sedangkan di At-Taghabun ayat 16 ini beribadahlah sesuai dengan kemampuan. Nah ini. Baik di 85904785 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak bertadarus ya. Jadi paling tidak kita sudah tahu. Nanti dilihat di surat uh, eh, al Imron ayat 102 di sana ya. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ini kan mengungkapkan bahwa kita harus betul-betul maksimal mungkin. Sehingga sahabat-sahabat beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai betul-betul semangat. Nah ini ini menasah, nasih mansuh ya, di situ menghap, seperti menghapus sebagian. Di surat uh, eh, Al-Imran ayat 102 dilihat ya. Di sana ada tentang uh, bagaimana kita harus beriman dan bertakwa. Tuh di 102. A'udzubillahi rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tabutunna illa wa antum muslimun. Itu ya. Di ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pas turun ayat ini sahabat ibadahnya uh semangat. Semangatnya bagus memang. Tapi berlebihan sampai bengkak-bengkak kakinya. Tapi diungkapkan Nabi juga seperti itu ya beribadahnya Allah Rabbi. Tapi ini sahabat ini. Nah turun ayat ini untuk memberikan sedikit keringanan gitu ya. Gitu. Baik. <clears throat> Di 85 90 47 surah At-Taghabun ya, surah ke eh, uh, 64 ya. Silahkan kami berikan kesempatan di 85 94785 untuk kita bertadarus ya. Surah ke-64 At-Taghabun ya. Silakan di 85 94785. Baik, dilihat dulu terjemah perkataannya. Jilid ke-10 inayahnya At-Taghabun ya. Surah ke-64 ini ada di halaman 105 ini Bu Ani ini kalau ini juz ke-10 ya. Kalau juz ke-30 nanti untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu ya. Yusabbihu. Yusabbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku lahul hamdu wa huwa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Baginya lah kerajaan dan puji-pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yusabbihu. Bertasbih. Siapa? Bertasbih. Lillahi kepada Allah. Ma apa yang pisama wa ma fil ar. Pisama di langit. Wa ma fil ar. Dan apa yang ada di bumi. Lahu baginya bagi Allah al-mulku. Kerajaan. Walahu dan baginya bagi Allah maksudnya. Alhamdu puji-pujian. Wahuwa dan dia Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu, syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Ini ya ayat-ayat pertama bagaimana menggambarkan tentang maha besarnya Allah. Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Huwa dia Alladhi dia Allah yang khalaqakum menciptakan kamu. Ku, kamunya mana? Kalian kum gitu ya. Anta antuma antum. Khalaqakum. Khalaqo telah menciptakan kamu. Faminkum maka di antara kamu kafir ada yang kafir wa minkum dan di antara kamu mukmin ada orang-orang yang beriman. Wallah dan Allah bima ta'maluna ta basir terhadap apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Ya. Dialah yang telah menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini di tafsir Al-Misbah eh, diungkapkan di sana bahwa bukan Allah menjadikan si A jadi kafir, si B jadi beriman, bukan. Tapi Allah di sini memberikan kebebasan untuk manusia memilih. Silahkan pilih jalan yang mana. Jalan kesesatan atau jalan yang lurus menuju siratal mustaqim ya, jalan jannah. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar dan dia membentuk rupa kamu lalu dia membaguskan bentuk rupa kamu dan kepadanyalah tempat kembalimu. Kholako, dia menciptakan. Kalau huliko, diciptakan. Itu aja aktif dan pasif. Kholako, dia menciptakan. Menciptakan apa? As-samawat, langit. Wal arba, dan bumi. Bil dengan benar, dengan hak. Wasawwarakum, dan dia membentuk rupa kamu. Fa'ahsana, fa'atulah lalu atau maka Fa'ahsana, aknya dia kepada Allah. Fa'ahsana, lalu dia membaguskan. Membaguskan apanya? Suaraku bentuk rupa kamu. Wa ilaihi dan kepadanya al-masir tempat kembali. Jadi Allah bagaimana menggambarkan tentang maha kuasanya Allah. Kemudian menggambarkan bahwa manusia itu diciptakan ada yang mukmin ada yang kafir. Nih, ayat keempat. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah mengetahui segala yang ada dalam isi hatimu. Ya'lamu, ini terjemah perkatanya, halaman 107, dimiliki ya inayahnya ini mudah. Ya'lamu, dia mengetahui. Domirnya huwa. Ma apa? Apa yang di mana? Fis samawat di langit wal ar dan di bumi. Wa ya'lamu dan dia mengetahui ma tusirruna apa manya apa apa yang tusirruna wow kalau ada wow nun itu mereka apa yang kamu apa yang kalian rahasiakan ya anta antuma antum wama dan apa tu'linun awalan ta akhiran wa nun. Kamu ya kalian, kamu nyatakan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu yang dirahasiakan atau yang ditampakkan. Allah Maha tahu. Wallahu dan Allah alim Maha mengetahui biza biza dengan yang ada as-sudur dalam dada. Ayat kelimanya Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl. Fazaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Apakah belum datang kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka dan mereka mendapat azab yang pedih. Alam, ini pertanyaan istifham yang tidak perlu jawaban alam yaktikum apakah tidak atau belum yaktikum datang kum kepada kamu kepada kalian nabaul ladzi naba naba ya berita an naba kan nabaul ladzina berita alladzina kalau menemukan alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir merekanya apa waw alif tuh jama ya min qabl dari sebelum atau dahulu fazaku maka mereka merasakan wabala akibat buruk amrihim urusan atau perbuatan mereka. Walahum dan bagi mereka azab ada siksa alim yang maha pedih. Di ayat ke enamnya zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana. Fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Demikian itu karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan. Lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Jadi dia keberatan. Gue baru mau masuk Islam, kalau yang masuk yang datangnya bukan manusia. Kalau manusia sama saja, mungkin begitu. Inginnya dia malaikat atau yang lain selain manusia. Karena dianggapnya sama saja kalau manusia yang bawa, kalau rasulnya manusia. Ini. Apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Kata orang-orang kafir. Lalu mereka ingkar dan berpaling. Dan Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Zalika demikian itu. Bi annahu bi anna karena sesungguhnya hu dia mereka itu ya. karena adalah taktihim datang kepada mereka. Rusuluhum rasul-rasul mereka jadi kan Rasul, Nabi dan Rasul itu sesuai dengan bahasa dan kaumnya ya. Eh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Quraisy di Arab itu ya. Jadi sesuai dengan bahasa kaumnya Nabi itu. Nabi diutus untuk kalangan tertentu terbatas, Rasul untuk umum gitu kan. Makanya Nabi itu banyak jumlahnya. Hanya Nabi dan Rasul yang diketahui ada dua lima kan. Yang wajib diketahui kita. Zalika demikian itu bi annahu karena sesungguhnya kanat adalah Ta'tihim datang kepada mereka. Siapa? Rasuluhum rasul-rasul mereka. Bil bayinat dengan keterangan-keterangan. Fakalu, maka mereka berkata orang-orang kafir ini. abasharu abasyaru yahdunana. Apakah manusia memberi petunjuk kepada kami? Sombong kali ini orang kafir. Fakafaru, lalu mereka ingkar. Watawallau, dan mereka berpaling. Wastagna, dan mencukupi atau tidak mem memerlukannya. Gak butuh kalau kalau Nabi dan Rasulnya manusia. Ini kata orang kafir. Wastallah dan mencukupi tidak memerlukan Allah. Kenapa? Wallah dan Allah ghaniyun maha kaya, hamid, maha terpuji. Ini ya. Kemudian ayat ketujuhnya. Za'amal ladhina kafaru allai yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Wadhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkit. Tadi kan masuk di ayat ke-6. Kamu nih datang nabi dan rasul kepada kaummu. Ikuti mereka. Enggak mau karena dia manusia. Aku mau ikut kalau dia bukan manusia seperti aku. Kemudian orang kafir ini di ayat 7 diungkapkan bahwa dia tidak mengakui akan adanya kebangkitan. Mana mungkin? Eh, tulang belulang yang sudah hancur bisa dibangkitkan, bisa digabung kembali, kemudian dikumpulkan di akhir nanti. Nggak mungkin itu orang-orang kafir seperti itu. Orang-orang yang kafir ini mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Tuhanku. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Kemudian sungguh kamu akan diberitahukan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan demikian itu mudah atas Allah. Za'ama mengira, siapa yang mengira? Alladina, kalau menemukan alladina orang-orang yang. Kalau alladi orang yang atau yang saja. Alladina orang-orang yang. Yang apa? Kafaru, kafir. Siapa yang kafir? Kafaru mereka ya. Ini fiil madi. Ada waw alif tuh domirnya. baasu bahwa mereka tidak dibangkitkan. Lannya tuh menjadi kalimat negatif nafi. baasu bahwa mereka tidak dibangkitkan. Mereka tidak tidak tidak mempercayai bahwa sesuatu yang sudah hancur akan dibangkit kembali. Kul katakan bala bahkan atau tidak demikian. Wa rabbi demi Tuhanku latub asunna sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Summa latunabbaunna bima amiltum. Summa kemudian latunabbaunna sungguh kamu akan diberitahukan bima bi dengan apa bima terhadap apa amil tum yang kamu kerjakan. Kamunya tum itu amil tum. Amala yakmil itu amil tum. Wazalika dan demikian itu Allah atas Allah yasir mudah. Fa aminu billahi wa rusulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna ta khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Fa'aminu fa'nya maka. Lalu fa'aminu maka berimanlah kamu. Kamunya mana? Kalian wau alif ya. Billahi kepada Allah. Siapa lagi? Warusulihi dan kepada Rasulnya, Rasul Allah. Wa nur dan cahaya. Cahaya di sini maksudnya Al-Quran. Alladzi yang. Tuh, kalau dina orang-orang yang. Kalau alladzi bisa yang, bisa orang yang. Alladzi yang. Ya, ya, Quran itu. Anzalna kami turunkan. Wallah dan Allah bima terhadap apa ta'malun yang kamu kerjakan khabir. Allah maha mengetahui. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumul taghabun. Jadi surat taghabun itu di sini adanya nih. Taghabun nih. Wa may yu'min billahi wa, wa, wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Pada hari dia mengumpulkan Allah ya, mengumpulkan kamu di hari pengumpulan untuk dihisab. Itulah hari dinamakan kes, dinampakkan, ditampakkan atau itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya demikian itu adalah keuntungan yang besar jadi diampuni oleh Allah nih terjemah perkatanya halaman 112 yaum hari ya yajma'ukum dia mengumpulkan kamu liyaum li bagi pada di hari al jam'i pengumpulan. Zalika demikian itu yaum hari at-taghabun. Saat ditampakkannya kesalahan-kesalahan yang selama ini ditutup-tutupi dibuka oleh Allah. Nah, digaris bawahi waman dan barang siapa yukmin mereka beriman bila kepada Allah wa ya'mal dan berbuat atau beramal solihan soliha di, dihentikan jadi mad iwad soliha beramal kebaikan atau beramal soleh yukafir dan aku akan menutup, menghapus anhu daripadanya. Apa yang dihapus oleh Allah ini, untuk orang beriman ini? Sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Hanya itu? Bukan, itu saja. Wa yudkhilhu, dan dia memasukkannya jannah, ke jannah, ke surga. Surga, surga, istilah kita jannah, jannat ya. Tajri, jannah ini mengalir min tahtihal anhar. Di bawahnya al-anhar, sungai-sungai khalidina fiha. Mereka kekal tinggal di dalamnya abada selamanya. Zalika demikian itu al fawz keuntungan, al-azim yang maha besar. Makanya ada nama Bapak Pauzan. Ada juga Bapak Pauzi ya jemaah kita nih. Nah, walladzina kafaru wa bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir dan orang-orang yang kafir dan mendustakan pada ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nih, waladina dan orang-orang yang kafaru mereka kafir wakazabu dan mereka mendustakan. Mendustakan apa? Bi ayatina pada ayat-ayat Allah, pada ayat-ayat kami nanya Allah, ulaika mereka itu ashab sebagai penghuni an-nar. api neraka. Nar kan api, tapi di sini neraka maksudnya. Khalidina, mereka kekal fiha di dalam neraka. Wabi salmasir dan neraka itu seburuk-buruk almasir tempat kembali. Ayat pertama, kedua itu mengungkapkan tentang Allah. Ayat berikutnya sampai ayat ke-10 ini berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, ayat ke-11 ini diingatkan kepada kita. Ma'asab ma bami musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa kepada seseorang dari suatu bencana kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu dulu ya, sebelas dulu. Terjemah perkata, tafsirnya nanti di lain hari. Baik, di 85904785 yang ingin membaca untuk bertadarus pagi ini ya. Surah At-Taghabur. Jadi kita sudah tahu di antaranya itu janganlah istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi penghalang untuk berperang dulu ya. Sekarang kan berperang maknanya jihad itu bukan hanya perang seperti mengangkat senjata saja. Waktunya sekarang perang memberantas kemiskinan, itu ya. Memberantas kebodohan, itu itu juga berjihad fisabilillah kan, hijrah juga. Sesuai dengan mana tahun hijriah sekarang. Jadi kembali dari sesuatu yang tidak baik menjadi kepada yang baik berhijrah. Bukan hanya hijrah itu bukan hijrah seperti dahulu berpindah dari Mekah ke Madinah. Baik di 8594785 ini surah At-Taghabun ya, surah ke-64. Silahkan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin Hari Jumat jangan lupa nih Tajwid Tajwidnya sudah dibuatkan Jadi di radio tajwidnya nggak nggak dulu ya Karena tajwid mudah Baik Ibu silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsanu suwarakum wa ilaihil masir. Fa ahsana suwarakum. Fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم تأتكم ya. Titiknya di bawah. Alam ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu wa Faza. Min qablu fazaqu wa bala amrihim wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Zal iya, terus dua lagi. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat rusuluhum bil bayinati faqalu abasharu yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyun hamid Satu lagi. زعم الذين كفروا أن ي- Alai. ألن يبعثوا قل بلى وربي لتؤ- Latu be Latu be asunna summa latu latunabba'unna bima amiltum Zalika wa, alam Waza ya, Wawunya ketinggalan Waza Wazalika alallahi yasir Terima kasih Ibu Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Baik Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi kita baca, sudah tahu asbabun nujud surat ini tentang suami, sang suami yang mau pergi perang dirintangi oleh istri dan anaknya. Memang secara manusia wajar ya. Pak tentara, Pak polisi atau Pak tentara yang akan berjuang ke Irian atau kemana. Dulu Irian ya, sekarang Papua atau ke Aceh atau kemana. Ya suamiku, gimana aku, gimana anak-anakku itu kan seperti itu. Ini ayat ini gitu. Nah, ini merintangi. Jadi eh, akan ikut berhijrah dirintangi. Padahal uh, Rasulullah sudah mengadakan pelajaran di Madinah. Akhirnya suami-suami itu merasa merasa tertinggal, marah, akan dimarahin istri-istrinya turun ayat ini, maafkan ajalah gitu kan. Di riwayat yang lain justru yang ingin berperang jadi nggak jadi perang karena anak dan istrinya itu. Ini juga menggambarkan orang orang kafir itu boleh aku beriman, boleh asal rasulnya bukan manusia gitu kan. Mana mungkin sih yang sudah hancur dikumpulkan kembali ini orang-orang kafir ya. Jadi Allah itu memberikan gambaran tentang Allah itu sendiri dari ayat 1 itu kan. Kemudian ayat keduanya Allah menciptakan orang kafir dan gambaran terhadap orang kafir. Nah, ayat yang ke-10-nya nah ini digambarkan masih orang kafir, ayat ke-11-nya makro tuh ganti nah, baru berbicara tentang orang-orang yang beriman. Diingatkan Ma asaba min musibah illa biiznillah. Wa ma billah yahdi kolbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Itu kita di, di, disuruh tunduk. Wa Allah wa rasul. Fa in tawallau fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa fal falyatawakkalul mu'minun. Mu'minun ya di sini. Wa fal falyatawakkalul mu'minun. Kemudian ada gambaran di ayat 14-nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum adu." Ingat, suami istri dan istri dan anak-anakmu tuh musuh, musuhmu tuh. Lakum fahzaruhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Terus ke bawahnya ini menarik ya. Nanti kita bahas. Saya sekarang silahkan yang ingin baca dulu ya. Ayat ke Eh, tujuh delapan. ya Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu. Ibu Ani. Ibu. Ibu Ani. Silakan. Ayat yang ke delapan ya. Faaminu billah. Kecil suaranya yang kencang atau ibu yang dekat dengan. A'udzu بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل أنزلنا أقوى أنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله Fa'aminu Fa bukan wa Fa Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi Enggak, kalau nggak kuat sampai wa nuril Eh, eh, kalau kuatnya sampai situ, jangan nyuri napas. Napas. Gitu. Nggak apa-apa. Ibu berhenti. Wan nurilladzi. Ulang lagi. Wan nurilladzi anzalna. Yuk, wan nur. Nah, jangan dari awal aja tuh, nggak nggak selesai-selesai baca. Wan eh, kenapa terputus? Jadi kalau berhenti di mana saja, kalau kita nggak nggak kuat ya, karena kan istilahnya itu kepaksa. Sebetulnya nggak boleh berhenti sembarangan, ada ketentuannya. Tapi saat terpaksa, nah itu lain ya hukum itu, semua keterpaksaan. Ta tapi nanti kembali lagi, misalnya tadi ibu kuatnya, billahi wa rasuli, Sampai situ nggak apa-apa, ulang lagi. wa وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini nomornya nggak ada ya, nih. Error. Ini nggak kelihatan nomornya, mohon maaf nih. Oh ada, Assalamualaikum. Oh ya, silahkan lagi ya, dicoba lagi. Nggak kelihatan nomornya ini. Dimohon maaf. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ini tagobun ini di hari dikumpulkan di situ ditampakkan kebenaran kesalahan ya, lihat kalau kebenaran kan gak apa-apa dan orang beriman itu bukan hanya di, eh, di, diampuni ya jadi orang-orang yang beriman itu akan diampuni dan dimasukkan jannah surga Allah Rabbi menarik sekali ini ya ini itu Eh, wa wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ini menariknya yang garis bawahi. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisab. Itulah hari waktu itu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman wa billah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh wa ya'mal salih ya wa ya'mal saliha yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada Zalikal fawzul azim Allah Masya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Dan mengerjakan amal soleh Bukan waktu itu, waktu sebelumnya ya Ini lagi kumpulkan Niscaya Allah di, di garis bawahi Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya Dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Itulah keberuntungan yang besar Makanya jangan sekali-kali berbuat syirik. Perbuatannya orangnya musyrik. Karena kalau perbuatan musyrik dosa sebesar sebesar-besarnya dosa ya. Dosa yang eh, katakan tidak bisa diampuni. Itu dosa-dosa yang lain masih diampuni, dosa syirik hati-hati. Di antaranya jangan pergi ke dukun, jangan percaya sama kahin sama dukun. Itu kan 40 hari salat kita nggak diterima. Aduh saya nggak tahu segera kembali. <laughs> Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Ajati ya. Silahkan Ibu. Ayat ke-9 sekarang ya. Ayat ke-9. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i. Di ayat ke-9 walazi bukan ya Ustaz? Oh, walazi? Bukan. Bukan yauma. Oh, yauma iya iya. Hmm, hmm. Radionya dikecilkan. Maaf. Iya, Kalau radionya dikecilkan ya sedikit. Ya, mangga. Oh, yaum. Jangan ke kelamaan. A'u. Matobi itu cuma satu alif. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu. A'udzu billahi minasy syaithanir. Shin, Shin atuh. A'udzu billahi minasy Bukan sin, shin. Sin ya ya. Uh, uh, uh, harusnya Ibu di kelas B dulu nih. Besok di kelas B dulu sinnya belum bagus. Coba tahun aja dulu. A'udzu bil Bukan a'uju. Sebentar, sebentar. Ibu didengar dulu ya. ya sebentar ya. ya. ya. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان Coba Ibu أعوذ بالله Bukan Ibu besok masuknya ya kelas C B dulu ya. Oh, eh, iya. belum bagus. Oh, iya. Ini kelas C untuk yang sudah pinter maaf ya. Ah, ah, Ibu iya, belajar terus. Iya, Mangga. Iya, Waalaikumsalam. Silakan yang eh, kita bagi kelas ya. Pak Hari tega banget orang yang lagi belajar diturunin. Bukan begitu. Kita kan harus pegang komitmen, kesepakatan. Saya dibilangnya hianat. Saat ini adalah miliknya kelas yang sudah hafal, yang sudah lancar, lancar membacanya ya. Yang belum besok al-humajah di, dilatih. Tidak apa-apa kalau besok namanya juga lagi belajar. Sekarang yang sudah lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ibu Heni. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum li Kumnya idhar. Jangan ditahan. يوم يجمعكم ليوم jam'i ذلك yaumut tawabun. Jangan ditahan mimnya. Mim hukum apa yuk? Tahu kan? Hukum apa? Idhar kah? Iya. Uh, uh, ja, jadi jangan ditahan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Jangan ditahan liyaumil berarti juga kelas kelas B juga nih sudah kenal huruf tajwid nih kasihan mm -mm. tapi kalau di sini bukan waktunya belajar besok nah, uh, besok ya masuk lagi ya iya baik Waalaikumsalam. Ya, yang sudah lancar dulu. Yang belum lancar besok ya. Jadi eh, mohon dipahami, mohon dimengerti bahwa kita dibagi-bagi kelas. Yang hari ini kelas C, yang sudah mahir, sudah lancar membaca. Kelas C jadi guru-guru kita ustadz-ustadzah kita yang besok siapa aja yang tengah belajar, yang tengah belajar tapi yang pinter jangan besok kasih kesempatan yang tengah belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ibu Ani Pak Ustadz yang tadi, mohon maaf baterai ini hmm. low. Oh, baik, silahkan coba ya. Aku iya. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن pendek يوم التغابن enggak enggak panjang يوم التغابن kenapa enggak panjang karena matobinya ketemu dua huruf kosar tagabun Gitu. Terus wa may yu'min wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ازاي يجري ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ulaika ashabun nar ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir terima kasih ibu sadaqallahul azim sadaqallahul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini ibu ini memberikan gambaran buat kita jadi kalau nafas nggak cukup seperti itu berhenti tidak apa-apa tapi ngulang gitu ya. E, untuk kelas C berarti lusa masih surat ini ya. Tolong dipelajari lagi. Jadi surat atau gobun ini kita baca lagi. Ini kan hari Selasa, Kamis kita pelajari lagi. Untuk besok al untuk kelas B. E, ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan ke 0812 8287881. 0812-8287881. Nanti setelah tafsirnya, setelah uh, asbabun nuzulnya selesai, kita tadarusnya kita perbanyak lagi. Saya takut kita baca Quran terus, terus kita nggak ngerti isinya, nggak ngerti maknanya, nggak ngerti kenapa turun ayat itu. Uh, lebih baik juga ibu dan bapak mungkin dari sekarang mulai mencicil. Menyicil, beli inayahnya, terjemah perkata, beli asbabun nujulnya, asbabul wurud untuk hadis, kemudian tafsir Al-Misbah, Quraisyhab, tafsir Al-Ajhar Pak Buya Hamka, kemudian juga uh, Ibnu Kasir, Fizi Dalil Quran atau apa saja dimiliki ya, dicicil-cicil lah gitu ya. Ibu dan Bapak terima kasih semuanya. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua dan kita selalu istiqomah. Memberikan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan keberkahan serta kita selalu konsisten dalam beribadah, beramal. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur, Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Selamat pagi, saudara pendengar pecinta Radio Kemanis. Hari ini kita jumpa kembali 22 Januari 2018.